فلا يفوته شيء من علمه ولا يعوده تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم Baik, tampaknya belajar kita tidak bisa terlalu terburu-buru ya ini karena materinya juga cukup panjang, cukup banyak. Terjemah perkatanya dilihat terlebih dahulu. Terjemah perkata jilid ke-10 dari Inayah ya. Ini bagus sekali untuk kita belajar terutama untuk para pemula, ibu dan bapak yang tengah mencoba bisa membaca, memahami Al-Quran. Di Inayah eh, kita sudah ayat ketiga ya kemudian terjemah perkatanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id asarra nabiyyu ila ba'di azwajihi haditha falamma naba'at bihi wa azharahu Allahu 'alaihi arrafa ba'dahu wa a'rada 'an ba'd. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير ini ya wa iz asar dan ketika merahasiakan nggak tahu kan apa yang dirahasiakan itu jadi Rasulullah setelah minum madu putih itu ke, ditanya oleh Siti Aisyah, kenapa mulutmu bau? Dia diem. Saat ke, ke rumah Hafsah, ditanya juga, kenapa bau mulutmu? Iya, tadi saya baru minum, minum madu. Tapi tolong ya, jangan dibilang-bilang sama yang lain. Nah ini tiba-tiba Hafsah ini bilang sama Siti Aisyah gitu ya, seperti itu. Wa iz asarra dan ketika merahasiakan an-nabiyyu nabi ila ba'd kepada ila tuh ya ila ba'd kepada sebagian azwajihi istri-istrinya jadi tidak semua dikasih tahu nih oleh Nabi hadis pembicaraan falamma maka tatkala nabat ia memberi memberitakan bihi dengannya pembicaraan itu nah, Siti Hafsah memberitakan kepada Siti Aisyah kan wa azharahu Siti, Siti Hafsah kaget ini kok tahu Nabi dari mana gitu ya. Jangan-jangan Siti Aisyah ini ngadu nih gitu kan. Oh enggak, Nabi dapat wahyu. Nah ini turun ayat ini. Wa adharahullah dan menyatakan Allah. Itu alaihi kepada Nabi. Jadi siapa? Kenapa? Siti Hafsah suruh suruh jangan bilang lagi pada yang lain eh bilang nanti gitu. Allah tahu gitu Allah ya maha tahu kan Rasulullah tahu maksudnya diberitahu oleh Allah Arrafa dia memberitahukan ba'dahu sebagiannya. Wa a'raba dan dia palingkan atau dia sembunyikan ambal dari sebagian. Falamma maka tatkala nabba'ahum dia memberitahukan kepadanya bihi dengan dengannya hal itu. Qalat ia berkata, "Man, siapa amba yang memberitahukan kepadamu ya Rasulullah? Siapa yang ngasih tahu?" Jangan-jangan Aisyah ngebocorin gitu kan. Hadza hal itu. Qala. Dia berkata, Nabba'ani al-alimul khabir. Nabba'ani memberitahukan kepadaku. Karena karena ini kan asalnya nabba'ani. Karena disambung jadi nabba'aniya gitu ya. Gitu. Uh, memberitahukan kepadaku siapa al-alimul khabir. Maha mengetahui, maha melihat. Enggak kenapa? Oh Allah ini Allah yang maha mengetahui, Allah yang maha melihat. Jadi paham kan? Jadi menterjemah Departemen Agama atau menterjemah berkata ah, belum jelas, belum lengkap kalau tanpa dibarengi dengan tafsir. Itulah kalau terjemah. Terjemah kan memang kalau kalau terjemah itu betul-betul mengartikan perkata. Book, buku, new atau neo. New kan tulisannya jadi new <laughs> gitu kan. Itu oh baru gitu kan kayak itu. Terjemah dengan tafsirnya lain gitu kan, menafsirkan. Bisa itu kalau ditafsirkan kan lain bisa tuh bisa bisa bisa mampu atau bisa bisa ular gitu itu menafsirkan. Nah, mantap penting ya. Minimal tafsir Jalalain ini bagus sekali ya walaupun ini untuk kalangan awam untuk awalan itu ya. ya tapi lumayan di situ ada terjemah perkata dan ada tafsir perkatanya. Itu. Nah, ini tetapi Allah setelah Siti Hafsah berbuat seperti itu eh, membocorkan rahasia kepada Siti Aisyah Allah memberikan memberikan tawaran lagi. In tatuba ilallahi faqad sagat qulubukuma wa in tawahara alaihi fa innallaha huwa maulahu wa jibril wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da zalika zahira. Nih. Jika kamu berdua, istri-istri Nabi ini Siti Aisyah dan Siti Hafsah, kan nggak ngerti kalau kita nggak nggak nggak baca tafsirnya jika kamu jika kamu berdua maksudnya ini Siti Aisyah dan Siti Hafsah bertobat kepada Allah maka sesungguhnya hati kamu berdua telah condong untuk menerima kebaikan dan jika kamu berdua bantu membantu menyusahkan atas nabi nih jadi ditantangin kalau Siti Aisyah dan Siti Hafsah ini ngebangun sama nabi maka sungguh Allah dialah pelindung pelindungnya pelindung nabi ya dan begitu pula Jibril dan orang-orang mukmin yang baik. Dan sesudah itu malaikat-malaikat adalah penolong-penolong pula. Penolong-penolongnya pula. Penolong Nabi kan? Ya, ini. Coba Masya Allah. Hanya karena itu aja ditegur tuh istri-istri Nabi. terus hanya nggak gak banyak ya. Hanya karena to tolong saya ini sudah minum madu. Madu ya. Ada dalam satu riwayat lagi ada uh, peristiwa yang di rumah Siti Hafsah itu. Nabi dengan hamba sahayanya itu kan. Karena budaknya. Tolong jangan dikasih tahu kepada yang lain. Hanya itu aja. Membocorkan itu aja ini sudah dosa itu kan. Ditegur oleh Allah. Itu. Bahkan nanti di sini di, diberikan solusi. Kalau seandainya mau dicerai, aja. Nanti Nabi diberikan lagi. Mau janda atau gadis yang lebih baik daripada itu. Nanti ya di ayat berikutnya nih. Intatuba. Jika kamu berdua bertobat. Ini hitobnya ini awalnya ke Siti Aisyah dan Siti Khafsah ya. Ilallah kepada Allah. Faqad maka sesungguhnya faqad sagat sagat condong cenderung qulubuk qulubukuma hati-hati kamu berdua. Qulub ya. Qal kol qalbun kan dari situ qulubukuma. Kenapa? Ini dua hati kan. Hati kamu berdua wa in tawzahara Wa in dan jika tazaharu kamu berdua bantu membantu alaihi atas Nabi untuk memusuhi Nabi untuk membuat sesuatu hal yang membuat ya itu tadi jadi Nabi mengharamkan mengharamkan sesuatu yang halal karena ingin cintanya kepada istri-istri Nabi ini kan eh, budak Maria Kiptia itu diharamkan atau madu itu kan dua riwayat fa innallaha maka sesungguhnya Allah huwa dialah Allah maulahu pelindungnya. Huknya kepada Nabi, pelindung Nabi. Wa Jibril dan Jibril. Wa salih dan orang-orang yang soleh. Ini kan jama. Ya, orang-orang yang baik. Al-mu'min, al-mu'minin. Tuh, jama juga. Kenapa enggak al mukminun Nah, posisinya dia nanti. Eh, orang-orang yang baik dan orang-orang mukmin wal malaikah dan malaikat ba'da zalika sesudah demikian itu zohiro pembantu menjadi penolong. Jadi Nabi itu dibantu ya di di ditolong oleh Allah, oleh Jibril, oleh orang-orang yang soleh, orang-orang yang mukmin, malaikat. Nah ini masya Allah ya dan malaikat-malaikat yang lainnya untuk menolong menolong hambanya Rasulullah nih. Asa Rabbuhu in talakum, in talaqakunna ayyubtilahu azwajan khairan minkum muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin saihatin sayyibatin wa abkaro. Jadi dibaca nggak dibaca seperti baca Quran nggak apa-apa kalau lagi menterjemah mah ya. Itu lain lagi kalau baca Quran kan sayyibati wa abkaro. Ceritanya lain. Sama seperti baca hadis. Idgham ihfanya nggak usah, yang penting panjang pendeknya aja. Jika dia, Nabi menceraikan kamu. Ini kan tadi itu gara-gara perbuatan sesuatu yang harus dirahasiakan oleh Siti Hafsah. Kemudian dibukakan ke Siti Aisyah. Allah marah. Kalau kamu mau bertobat, bertobat. Tapi kalau kalau nggak taubat, nah ini. Jika dia, Nabi menceritakan menceraikan kamu. Boleh jadi Tuhannya akan memberi ganti kepadanya dengan istri-istri yang lebih baik daripada kamu. Istri-istri yang patuh, yang beriman, yang taat, yang bertobat yang beribadah, yang berpuasa, yang janda, dan yang perawan. Tuh oh, ya, jadi ditantangin. Kalau kamu nggak bertobat mau ini minta mau diceraiin cerain aja. Nabi akan dikasih lebih baik daripada kamu semua, gitu kan? Ini Allah marah seperti ini. Asa boleh jadi Asa boleh jadi atau mudah-mudahan. Rabbuhu. Tapi mudah-mudahannya pasti di sini. Rabbuhu Tuhannya. talakakunna. Jika dia menceraikan kamu. dilahu. Bahwa dia akan menggantikannya. Azwaja istri-istri. Khairan. Lebih baik min kunna daripada kamu. Jadi daripada ini keduanya ini ya. Muslimatin. Muslimah Ya karena perempuan kan kalau laki-laki muslimun, muslimatin dua, dua orang ini. Ya, muslimatin muslimat yang patuh jamak. Muslimatin mukminatin yang beriman. Qanitatin yang taat. Taibatin yang selalu bertobat, selalu kembali kepada Allah, selalu mensucikan dirinya. Abidatin yang beribadah. Saihatin yang berpuasa. Sayyibatin baik dari kalangan janda wa abkaro maupun perawan itu jadi sudah mm, mm sampai ayat ke lima ini kita paham kenapa Rasulullah mengharamkan madu mengharamkan budaknya karena kecenderungan dia cintanya kepada istri-istrinya sehingga sesuatu yang halal diharamkan dan sekarang juga sering kita sebagai suami menghalalkan segala cara kalau kita ya nah, ini diharamkan budak sahaya miliknya Nabi diharamkan oleh Nabi karena cintanya pada istri-istri mereka atau madu. Eh dua-dua riwayat. Nah, kemudian disuruh Hafsah ini menyembunyikan sesuatu untuk tidak disampaikan kepada yang lain. Ternyata dia membocorkan. Ini kan kecenderungan kita manusia kan seperti itu. Kadang-kadang ngegosip. Nah ini Makanya tidak boleh ngegosip tuh itu. Kadang-kadang kita ngobrol tak terasa. Lagi pertamanya baik, ngomongin A, B, C, D. Eh tiba-tiba ngerempet. Iya ya si Anu tuh baru beli mobil. Nyala tuh sebelahnya. Ih hebat ya. Rezekinya bagus. Alhamdulillah. Itu masih ini. Tapi sebelahnya. Iya itu. Mobilnya sampai tiga sampai empat dari mana ya? Korupsi dari mana ya? Terus berdebat. Jadi akhirnya ngomongin orang <laughs> gitu. Ya. Makanya hati-hati. Makanya kalau kata Pak Prian kata Pak Prianto istri saya mah pendiam. Lebih baik diam <laughs> gitu. daripada ngomong gak beres gitu. Itu ya liasmut diam jadi, jadi kalau ada tidak ada ungkapan yang baik <laughs> lebih baik diam ya daripada ngomong nggak nggak jelas ujung pangkalnya ini di ayat 6 ini tentang eh, hitop kepada orang-orang yang beriman ya untuk menjaga diri diri dirinya dan keluarganya dari api neraka nanti ini ya sedikit-sedikit menyenangkan ternyata ya nih kalau ibu dan bapak sudah memiliki tafsir jalalinnya Jalalain ini untuk uh, tingkat awam lumayan ya, mas, mas, bagus. Nah, kalau tafsir-tafsir yang lain kan babarannya panjang <laughs> lebar, bacaannya juga lumayan rumit gitu. Kalau di sini lebih lebih apa? Lebih rinci, lebih jelas, lebih perlahan ya. Ibu uh, Ibu Ani nih sudah punya tafsir Jalal ini yang merah ya, halaman uh, jilid empat Jilid empat di halaman 2487. Di sana ada ayat ketiganya ya. Ayat pertamanya kan sudah. Ya. Wa il asarran nabiyyu ila ba'di azwajihi haditha. Itu ya. Wa-nya dan. Dan ingatlah il asarran nabiyyu ila ba'di azwajihi. Ketika Nabi membicarakan secara rahasia kepada salah seorang dari istrinya ya ini kepada Siti Hafsah. Ya. Ini Hafsah jadi enaknya jadi berapa Siti Hafsah sod ya. Jadi enak mulutnya jadi Siti Hafsah. Gitu. Hadisan suatu pembicaraan tentang mengharamkannya Siti Maria atas dirinya, atas diri Nabi, budak sahayanya itu. Atau dalam riwayat lain tentang mengharamkan madu putih, madu yang berbau mulutnya jadi bau bau busuk karena minum madu itu. Nah, jangan bilang-bilang ya kepada yang lain gitu kata Nabi sama Siti Hafsah. Tapi tiba-tiba enggak ini Siti Hafsah ketemu Siti Aisyah dibilang disampaikan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Siti Hafsah, "Janganlah sekali-kali kamu membuka rahasia ini." Falamma naba'at bihi, maka tatkala menceritakan peristiwa itu kepada Siti Aisyah, ia menduga bahwa hal itu tidak dosa ini ya Allah hanya hanya gitu doang gitu ya tapi kan ada ada ada hal lain nih ya, ya karena takut Nabi itu kan Masya Allah menjaga perasaan betul kan bisa dibayangkan kalau seandainya apa yang terjadi di rumahnya Siti Hafsah di kamarnya Siti Hafsah Nabi kan dengan dengan Maria itu ya dengan dengan Maria budaknya ini kemudian disampaikan kepada istri-istri yang lain apa yang akan terjadi itu kan itu nah Siti Hafsah ini ya mungkin nggak sadar awalnya ah Nabi nggak bakal tahu ini. Nah ini. Falamma naba'at bihi maka tatkala menceritakan peristiwa itu kepada Siti Aisyah ia menduga bahwa hal itu tidak dosa. Wa adharahullah dan Allah memberitahukan hal itu. Iya, tentang tentang Siti Hafsah yang membocorkan sesuatu ungkapan yang kata Nabi tidak boleh disampaikan, dia sampaikan. Dia membukanya alaihi kepadanya yakni kepada Nabi Muhammad SAW tentang pembicaraan Siti Hafsah kepada Siti Aisyah. Arrafa ba'dahu, lalu dia memberitahukan sebagiannya kepada Siti Hafsah wa a'radu an ba'd dan menyembunyikan sebagian yang lain sebagai kemurahan dari dirinya terhadap dia. Tadinya kan dikasih tahu ke Siti Hafsah yang Nabi mau mau fair, mau membuka gitu ya. Tapi tolong jangan disampaikan kepada yang lain. Eh disampaikan juga gitu kan. Nih. Falamma nab'aha bihi qalat man amba'aka hadza? Qala nab'ani al-alimul khabir. Maka tatkala dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitahukan pembicaraan itu lalu Habsah bertanya, Siapakah yang telah memberitahukan hal itu kepadamu Muhammad ya Rasulullah gitu kan? Kok kok engkau tahu gitu? dikiranya enggak bakal tahu. Nabi menjawab, telah diberitahukan kepadaku oleh Allah yang maha mengetahui lagi maha waspada. Ini, ya ini Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi apapun yang telah kita perbuat selalu ada solusinya. Tapi ini bukan berarti undang-undang yang yang yang seringkali dikritik di negeri ini. Pelaturan undang-undang dibuat untuk dilanggar. Bukan itu sebetulnya ya. ya seringkali, Masya Allah ya, keberingasan-keberingasan terjadi Nah, belum lama kemarin ada sepak bola sampai meng, ya ada satu yang tewas. Kok peringas kita ini? Padahal dulu nggak seperti itu. Kenapa ini? Nah, apakah betul kehadal fakru ayakuna kufran? Terkadang-kadang kefakiran membuat seseorang jadi kufur, jadi gelap mata. Karena dia lapar perutnya sehingga dia nekat berbuat seperti itu. Atau apa ini semua? Sedikit-sedikit bisa disulut. Ada di mahasiswa di di sana, di sini berontak kampusnya dirusakin. Masya Allah ya. Padahal itu ngebangunnya sebegitu susah. Kok begitu beringasnya orang Indonesia ini sekarang? Ada sedikit-sedikit dihancurin mobilnya, dihancurin rumahnya, dihancurin kantornya. Allah Akbar. Kenapa ini? Ini. Memang setiap ada sesuatu pasti ada solusinya. Ka karena tadi Siti Hafsah telah berbuat salah. Telah membocorkan rahasia yang telah kata Nabi jangan disampaikan kepada yang lain. Allah memberikan solusi. In tatuba ilallahi faqad saqat qulubukuma. In tatuba jika kamu berdua bertobat. Siti Aisyah dan Siti Hafsa ini yang telah ngegosipkan itu kan. Ilallahi faqad saqat qulubukuma. Kepada Allah. Maka sesungguhnya hati kamu berdua telah condong. Cenderung untuk diharamkannya Siti Maryam. Maria ya. Siti Maria ini kan budaknya Nabi. Artinya kamu berdua merahasiakan hal tersebut dalam hati kamu. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyukai hal tersebut. Digosipkan kan? Dan hal ini adalah suatu perbuatan yang berdosa. Ini adalah merupakan jawab syarat dari kalimat ini. Tidak disebutkan, yakni jika kamu berdua bertobat kepada Allah, maka tobat kamu diterima. Diungkapkan dengan memakai lafad kulubun dalam bentuk jama sebagai pengganti dari lafad kolbaini. Dari musanna kan? Hal ini tidak lain karena dirasakan amat berat mengucapkan dua isim tasnia yang digabungkan dalam satu lafad. Ini kajian Nahu Sorob ya. Wa intalzaharo Dan jika kamu berdua saling bantu-membantu. Ini lafad talzaharo artinya bantu-membantu. Menurut kiroat yang lain dibaca ini haro Bentuk asalnya dari ta, eh, ya, tataza tatazaharo ya tatazaharo kemudian huruf ta yang kedua diidgomkan ke dalam huruf zo sehingga jadi e, tazaharo itu ya tanya hilang alaihi terhadapnya terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam melakukan hal-hal yang tidak disukai yakni membuat susah Nabi fa innallaha maka sesungguhnya Allah adalah inilah padhua ini merupakan zomir Zomir Fasol, ya. Maula, pelindungnya. Maksudnya yang menolongnya. Siapa? Allah. Wa Jibril Jibril. Wa salih. Wa salihul mu'minin. Ya. Dan begitu pula Jibril dan orang-orang mukmin yang soleh. Seperti Abu Bakar dan Umar. <laughs> Padahal ini Abu Bakar Umar kan um, ininya ya. Mertua-mertua Nabi ini. Itu. Lafad ini di, diatofkan secara mm, mahal ke, uh, kepada isim inna yakni begitu pula mereka akan menjadi penolongnya. Jadi ayah-ayah mereka kan ini uh, ayahnya Siti Aisyah dan Siti Hafsah ya Umar dan, uh, Abu Bakar dan Umar ini. Wal malaikatu ba'da zalik dan selain dari itu malaikat-malaikat yang sesu, yaitu sesudah pertolongan Allah dan orang-orang yang telah disebutkan tadi. Lohir adalah penolongnya pula. Maksudnya mereka semua menjadi penolong Nabi terhadap kamu berdua. Nah, kalau kamu tidak mau bertobat, ya sudah Allah akan memberikan wanita-wanita yang lebih baik, lebih taat, lebih tobat, lebih suci. Nih, asa rabbuhu in talaqakunna ayyubdilahu azwajan khairan minkum muslimat wanita-wanita muslimat, mukminat, qanitat yang taat, sabita saibat, abidat, saihat, sayyibat, wa abkar. Nih kalau kamu tidak mau bertobat, mau minta cerai, ya sudah. Asal rebuhu in talaqakunna. Jika Nabi menceraikan kalian berdua ini, boleh jadi Robnya Allah. Maksudnya, jika Nabi menceraikan istri-istrinya, Ayub Dilahu akan memberi ganti kepadanya. Dapat dibaca Ayub Dilahu ini, jadi Dilahu penggantinya. Azwajan khairu minkum dengan istri-istri yang lebih baik daripada kalian lafad azwajan ini menjadi khobar dari lafad asa. Sedangkan jumlahnya dari ayyub dilahu. Dan seterusnya menjadi jawab syarat. Di sini tidak ada badal, tidak ada pengganti. Karena apa yang disebutkan pada syarat tidak terjadi. Ini berandai-andai. Kalau kamu mau minta cerai ditalak udah. Aku akan berikan yang lebih baik. Kata Allah kan begitu. Ya ini perceraian itu tidak pernah terjadi. Muslimat yang patuh. Artinya mengakui Islam. Mukminat yang beriman, yakni ikhlas hatinya kepada Allah. Qanitat yang taat mereka taat. Saibatin abidatin saihat yang bertobat. Sa ya, saibat. Abidat rajin beribadah. Saihat rajin bersaum, ya. Yakni gemar melakukan saum atau yang berhijrah. Nih, sayyibati wa abkaro yang janda dan yang perawan. Aduh, Allah Rabbi. Ya sudah kalau kamu tidak mau bertobat, kamu minta cerai, ceraikan aja. Nanti aku akan kasih yang lebih baik lagi. Yang soleh, ya kan? Yang muslimat, mukminat, saya saibat, abidat, saihat, sayyibat. Yang suka saum. Sayyibat dari ya gad, janda wa abkaro atau gadis. Itu itu yang janda atau yang perawan. Sayyibat wa abkaro dan yang perawan ini. Paham ya? Mudah-mudahan ya sedikit-sedikit. Oh gitu toh. Sedikit permasalahannya hanya Nabi minta dirahasiakan. Kemudian Siti Hafsa keceplosan. Nah itulah makanya kan jangan ngegosip tuh itu. Iya Nabi kemarin tidur di tempatku gini-gini gini gitu. Akan nah, dua riwayat. Ada yang riwayat tentang madu putih, ada riwayat tentang uh, eh, Maria itu ya budak kita Nabi dengan hamba sahayanya itu karena membudaknya kan baik baik uh, di delapan oh teleponnya ada gangguan silahkan ke handphone ya ke 0812 828 7881 tapi syaratnya kelas C karena memang kadang-kadang orang itu nggak sadar ya kalau dia tidak ngerti tidak bisa nyoba aja masuk udah turun ngomel-ngomel saya kalau nggak menurunkan berarti saya tidak amanah karena ini untuk kelas C. Kalau besok nih Sabtu dan Minggu kita rubah format untuk kelas B atau umum ya siapa aja boleh masuk besok. Tapi hari ini uh, untuk seleksi kelas C ini menjadi kelas A yang mahir. Ini sudah ada daftarnya di sini ya. Yang ingin mendaftar untuk kelas A mahir bisa tesnya saat di taklim. Kabar gembira kemarin cukup sukses ya kita ada ngaji di Parung. Memakai komputer, pakai komputer, pakai infokus, pakai warna-warni. Nah ini uh, alat-alatnya yang dari bekas dari Parung kita simpan di Depok. Hari ini waduh kabar gembira. Jadi silahkan datang tapi jangan jam 9 pagi. Kita mulainya ba'da salat Jumat ya. Jadi ibu udah Jumatan udah di sana, udah di Depok, udah di rumah Ibu Lisa ya silahkan. Terbuka untuk ibu dan bapak. Kalau bapak-bapak kita Jumatan dulu di sekitar situ ya. Jadi uh, kita belajarnya pakai komputer, pakai infocus, pakai warna-warni. Cepet. Nanti ada judul buku tidak ada alasan untuk tidak pintar tajwid. Dan alhamdulillah ada hamba Allah yang sudah mentekel materinya. Jadi nanti diberikan materi gratis, <laughs> ya. Itu. Jadi nanti dapat dapat materi gratis pasti pintar insya Allah Kalau enggak uh, apa ya? Kalau enggak kalau enggak ya harus pintar gitu ya. Baik untuk kelas A, kelas A mahir ya. Kelas C-nya jadi pindah jadi kelas A. Kelas B yang enggak mahir. Ini ada Bapak Syafi'i di Pasar Minggu. Ada Bapak Suparman, ada Ibu Khairuddin, ada Ibu Purwati, ada Ibu Ida ini, kemudian ada Ibu Nur di Muncul. Nih, sudah kelas C ya. Ada Ibu Nursia dan Ibu ibu yang lain yang dulu sudah mendapatkan nomor ya. Ibu Nur di Muncul. Silahkan. Nah, atau memang yang lain sudah merasa kelas C. Kelas C itu siapa yang sudah mahir membacanya, jangan bacanya belum bisa kemudian diturunin marah-marah saya tidak amanah amanah itu adalah menetapkan sesuatu pada tempatnya untuk hari ini miliknya kelas C bisa dipahami ya Pak ya Ibu kelas C itu siapa ibu dan bapak yang sudah mahir membaca sudah mahir sudah jago tajwidnya Nah, gitu minimal bisa baca tajwidnya jadi ini jadi ini jadi itu nggak ngerti tapi bacanya lancar mahir kalau yang belum besok ada hari besok kan Jumat, eh Sabtu, Minggu ya, Insya Allah Jadi jangan lupa di Depok hari ini jam 1 ya, setengah satuan lah, pada sholat Jumat. Itu silahkan datang, kabar gembira, teks-teksnya sudah ada hamba Allah yang menekel. Jadi tidak usah bayar, gratis tuh ya, e, di, dikasih selebarannya. Selebaran materi pelajaran berwarna-warni nanti Insya Allah Baik, e, surah At-Tahrim ini surah At-Tahrim ayat ke-8 ya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha itu ya. Ini oh iya, pas makro kan kemarin ya ayyuhalladzina ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadirul yaum innama tujzauna tuj jadi qalqalah innama tujzauna ma kuntum ta'malun ta silahkan menghubungi ke 0812 828 7881 karena eh, telepon kami tengah mengalami gangguan ya. Silahkan ke 0812 828 7881. Kalau untuk yang sudah mahir. Nah ya, ini handphonenya lumayan keren nih. Sebentar, nah, dipilih dulu spekernya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Silahkan Ibu. Ayat yang ke-8 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal Nah, ya-nya e-nya jangan terlalu ditahan. Ya ya ay ya ayyuhal jangan ay jangan ditahan, dilepas. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا Ini bagus untuk doa dari Robbana. Robbana atmim lana nurana fil lana. Terus innaka innaka ala kulli syai'in qadir. Ya ayyuhan nabiy jahidil kuffar wal munafiqin waghluz alaihim. Wah, jangan jangan dikolkolahkan. Waglul Waglul alaihim Diulang dari nah, Dari wal munafikin Wal munafiqin wagluz alaihim Wa ma'wahum jahannam Wa bi'sal masir ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخلق صالحين jadi مسلم Oh, hmm, kan dua orang itu. من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابن Nata. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمة ربها Bikalimah. Nah. وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar ya Masya Allah. Ayat-ayat pertama berbicara tentang dua istri Nabi. Siti Aisyah dan Siti Hafsah. Nanti di tengah-tengah berbicara tentang wanita-wanita yang durhaka. Yang ada pada orang uh, pada laki-laki soleh. Nabi Nuh kan ini dan Nabi Lut. Nanti terakhirnya lagi ada ada juga ya wanita-wanita wanita-wanita soleh berada di laki-laki yang kapir ya, Fir'aun kan, uh, dan Siti Maryam ya. Itu masya Allah ini uh, Allah Rabbi Quran masya Allah. Jadi keserah, keserasian maknanya, keserasian bunyinya, inilah sastra Quran itu sastra yang teramat tinggi ya. Makanya uh, eh, Musa atau Al-Kazab kan ingin meniru, <laughs> nggak bisa gitu, nggak bisa ingin meniru seperti Quran nggak bisa. Jadi kalau sekarang ada orang-orang agama lain yang kadang-kadang jahat mereka, kulhuallah dirubah, ketahuan gitu ya, ketahuan kita bisa bisa dengan mudah. Jadi ini nanti ibu dan bapak terjemahnya dibaca dulu, menarik dari ayat ini. Jadi contoh yang pertama dua istri Nabi Siti Aisyah dan Siti Hafsah yang ngegosip tadi kan, <laughs> karena Nabi ingin berbuat sesuatu mencintai kedua istri-istrinya ini sehingga dia menghalal mengharamkan sesuatu yang halal. Kemudian yang nanti yang keduanya ada dua dua wanita yang yang durhaka ya berada di di asuhan di pangkuan orang dua dua pria yang soleh kan nabi dua nabi nabi Nuh dan nabi Lut itu nanti kemudian di akhirnya ada istri-istri yang soleh satunya eh, Siti Asiyah ya berada di pangkuannya Fir'aun <laughs> gitu kan. Istrinya Fir'aun. Tapi dia soleh surga dan Siti Maryam. Allah Robbi Dikit-dikit ya. Jadi tidak apa-apa mudah-mudahan ibu tidak kecewa. Qurannya kita ulang-ulang. Silahkan. Kembali di 0812 828 7881. Cukup bagus ya. Cukup bersih telepon. Jadi silahkan ke 0812 eh, Ibu Ida tolong dicatat ya nomor nomor anggotanya tadi nomor 5. Untuk kelas A, A mahir. Ini ganti dari kelas C. Karena nggak ngerti dipikirnya C itu up kapan. Jadi kelas A yang mahir. Mahir betul-betul mahir tajwidnya bacanya tidak sedikit-sedikit seperti tadi saya kasihnya juga banyak satu makro <laughs> ya. Itu kalau yang yang belum mahir masih ragu besok. Besok ada hari Jumat, ada hari Sabtu kita coba plot untuk uh, bacaan ya kita perbanyak insya Allah. Jadi kalau hari-hari lain ada terjemah, ada tafsir, nah untuk Sabtu Minggu ini kita coba perbanyak dan Sabtu Minggu kan anak-anak juga ada di rumah. Bisa belajar mereka. Jangan lupa kabar gembira setelah kemarin kita alhamdulillah sukses di Parung ya. Eh, alat-alatnya masih ada di Depok nih di Pak Prianto. Ya, ini Pak Priya bisa dipersiapkan. Cuman pengajiannya nggak jam 9 lagi karena Jumat terburu-buru. Jadi dialihkan ba'da Jumat. Jadi ibu dan bapak sudah datang silahkan di di uh, di Depok ya Jumat Eh, Jumatan atau sholat zuhur di sana kan kalau wanita kan diganti dengan sholat zuhur ya kecuali kalau ada tempat-tempat tertentu yang menyelenggarakan sholat Jumat wanita bisa nah di situ boleh baik untuk kelas A mahir ini sudah ada datanya di sini ada Bapak Syafi'i Bapak Syafi'i tolong catat ya nomor satu ada Bapak Suparman, silahkan Pak Suparman masuk kembali. Pak Suparman ini nomor dua Kemudian ada Ibu Khairudin ini nomor tiga ada Ibu Purwati di nomor 4, ada Ibu Ida di Kayu Manis nomor 5, ada Ibu Nur di Muncul. Kemudian ada Ibu Nur Nurasiah ya ini. Nah, di Celeduk ya. Nah ini data-data sementara. Uh, dulu yang kelas C, data-datanya yang sudah merasa kelas C silahkan masuk ya. Uh, kebetulan data yang file yang ada terhapus itu di komputernya. Jadi ini di setting kembali. Untuk ibu dan bapak yang ingin mendaftarkan untuk jadi kelas A mahir, yang dulunya kelas C, bisa dites di taklim ya. Bisa saat hari Sabtu di taklim, bisa saat hari Minggu, ya hari Sabtu di taklim di rumah yatim kan. Kita belajar tahsin, tahsin dengan tajwidnya tentu. Nah itu bisa sekalian tes. Pak hari saya ini kelas A apa kelas B? Ingat ya, e, formatnya kelas A adalah kelas C dulu. Kita ganti jadi kelas A yang the best, <laughs> the best. Jadi kalau yang belum bisa jangan gerundel, jangan marah-marah kan orang masih SD kok ingin ke SMA, piye toh? Nah, ada ada ada kamarnya masing-masing. Jangan memaksakan diri ya. Dan kelas B juga tidak tidak rendah. Yang penting bacanya bagus gitu. Kan kita ke situ. Inilah maknanya bimbingan membaca Al-Qur'an dan bimbingan memahami Al-Qur'an. Baca aja nggak nggak dipahami untuk apa? Ibadah dapat pahala iya. Tapi kita tidak dapat ilmunya kan? setelah tadi itu aja oh kita tahu kenapa Nabi mengharamkan sesuatu yang halal. Tahu asbabun nuzulnya ya, Pak Parman. Jadi silakan mohon dicatat ya. Ini ada Bapak Syafi'i nomor satu. Nah, silakan masuk ya untuk kelas C. Kelas C jadi kelas A nih ganti. Eh, kemudian ada Bapak Suparman. Pak Suparman boleh masuk lagi ya karena ini baru peralihan kelas. Kemudian ada Ibu Khairuddin, Ibu Khairuddin jangan takut ya. E, lagu mah itu hanya sekedar lagu salat aja ya. nggak bisa lagu nggak apa-apa. Ada Ibu Purwati nomor 4, Ibu Purwati boleh masuk lagi ya. Ada Ibu Ida, barusan udah masuk Ibu Ida. Kemudian ada Ibu Nur dimuncul, ada di Ibu Nur Asia. Ini nomor 7. Jadi tolong no nomornya dicatat biar nanti yang nggak punya nomor nggak boleh masuk di kelas C, masuknya di kelas B gitu. Tapi suka ini sih ya, suka nekat gitu. Silakan ke 0812 828 7881. Masih di surat At-Tahrim, diulang lagi ayat ke-8. Ya, jadi kita ulang-ulang aja. Ini seperti tafsirnya e, dari Al-Misbah belum kita baca ya. Al-Misbah yang ditulis oleh Pak Quraish Shihab di halaman 317. Di sana diungkapkan kata tuharim terambil dari kata haram yang dari segi bahasa pada mulanya berarti mulia atau terhormat. Seperti Masjid Al-Haram. Sesuatu yang mulia atau terhormat. Melahirkan aneka ketentuan yang menghalangi dan melarang pihak yang lain untuk melanggarnya. Dari sini kata haram diartikan melarang, mencegah, menghalangi dan menghindari. Makna kebahasaan inilah yang dimaksud di atas bukan maknanya dalam istilah hukum syariat. Karena tidak mungkin Rasulullah mengharamkan sesuatu yang dihalalkan Allah, yakni dalam pengertian syariat. Gitu ya. Jadi mencegah menghalangkan ini, menghalangi, menghindari maksudnya di situ. Pertanyaan ayat di atas, lima tuharim tentu saja bukan bertujuan bertanya. Tetapi ini sebagai teguran sekaligus bermakna tidak ada alasan Rasulullah bagimu untuk melakukan hal tersebut untuk mengharamkan budakmu itu, madumu itu ya. Ini e, perumpamannya bagus madu lagi ya. Madu kan di madu, madu gitu. Madu betul-betul madu putih itu yang berbau busuk itu Nabi mengharamkan. Maksud mengharamkan di sini adalah mencegah untuk menghindari untuk tidak makan. Kenapa kamu menghindari sesuatu yang telah Allah halalkan? Dan karena itu jangan mengulanginya dan tidak perlu juga engkau memenuhi ucapan itu untuk mengharamkan budaknya tadi ya Maria itu. Bukan demikian itu cara menyenangkan istri. Bukan usah dengan demikian dan mengorbankan pasanganmu yang lain. Firmannya ma ahallallahu lak ini ya mengandung petunjuk bahwa apa yang dihalalkan Allah tidak wajar untuk tidak dimanfaatkan atau ditolak kecuali jika ada alasan yang mengantar ke sana misalnya karena sakit karena sakit kita tidak boleh minum apa Mas Jaka. Kenapa nggak makan jeroan asam urat? Kenapa nggak kangkung asam sabar ah, Itu misalnya seperti itu itu telah cerita, itu penyakit. Nah, menerima apa yang dihalalkan Allah ini merupakan salah satu bentuk bersyukur kepadanya. Demikian kata Ibnu Ashur ya. Perbedaan pendapat ulama menyangkut ucapan Nabi yang dikemukakan dalam sebab turun surat ini, ada yang menilainya sebagai sumpah karena komitmen Nabi kepada Hafsah Itulah dinilai serupa dengan sumpah. Ada juga yang tidak menilainya sumpah. Yang menilainya sumpah berbeda pendapat apakah beliau membatalkan sumpah atau tidak. Alasan yang berpendapat bahwa beliau tidak membatalkan adalah ayat di atas menyatakan bahwa Allah Maha Pengampun, yakni Allah telah mengampuni beliau sehingga tidak perlu membatalkannya dengan kafarat dengan sumpah dan denda-denda ini ya. Ada juga yang berpendapat bahwa beliau menebus sumpah itu dengan memerdekakan hamba Berdasarkan lihat nanti ya, surah Al-Maidah, surah kelima ayat 89. Yang antara lain ditegaskan, maka kifarat atau kafarat melanggar sumpah itu ialah memberi makan 10 orang miskin. Yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluarga kamu. Atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. Nah, barang siapa yang tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kafaratnya, kifarat puasa adalah mengganti dengan puasa selama tiga hari ini. Mas Caka kalau sumpah-sumpah jangan sembarang. Demi Allah, demi Allah. Padahal bohong. Nah harus kiparat sumpah paling tidak puasa tiga hari. Kalau nggak bisa memberikan makan, sepuluh pakir eh, miskin, atau memerdekakan budak. Nah ini puasa tiga hari. Yang demikian itu adalah kafarat atau kifarat sumpah-sumpah kamu bila kamu bersumpah kemudian melanggarnya. Ini bisa dilihat nanti surah Al-Maidah Al-Ma'idah surah Ma'idah ini surah ke e, eh, 5 ayat 89 ya. Nah, ini dilihat. Segitu dulu ya waktunya. Begitu cepat berlalu waktu kita ya. <laughs> Insyaallah. Jadi eh, betul-betul ini dah judulnya bimbingan membaca Al-Qur'an dan sedikit-sedikit memahami Al-Qur'an. Menurut, menurut uh, melalui terjemah perkata inayah melalui tafsir sedikit-sedikit ya tafsir Jalalain, tafsir Al-Misbah fi dalil Quran, kemudian tafsir-tafsir yang lainnya ya. Uh, Asobuni, Al-Marogi, banyak ternyata tafsir-tafsir itu ya. Asyakani, tafsir juga ada tafsir Ibnu Abbas, banyak sekali. Uh, eh, insya Allah jangan lupa hari ini uh, sesuatu yang menyenangkan ya karena uh, kita belajarnya pakai infocus, pakai komputer, pakai layar ya kamera di Depok. Tapi jamnya tidak jam 9, jamnya jadi jam pada Jumat. Jadi untuk bapak-bapak bisa jumatan di sekitar situ ya Depok Lama ya. Jadi sudah ada jumatan sudah di sana saya juga demikian. Ibu-ibu bisa langsung ke rumah Ibu Lisa. Jadi di Jalan Kartini 58. Jalan Kartini 58 uh, eh, Puri Permata Asri Blok E nomor 5. Silahkan terbuka untuk ibu dan bapak dan alhamdulillah ada teks-teks gratis yang bisa ibu dan bapak dapatkan nanti ya dengan mudah kita akan belajar. Untuk eh, saran, kritik, informasi silahkan ke 0812 828 7881. 0812 828 7881. 0812 828 7881. Silahkan ya. Uh, yang ingin bergabung juga silahkan. Dan insya Allah Sabtu Minggu kita masih at kasur untuk kelas umum. Kelas B, kelas A, kelas siapa aja boleh ya. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan yang ada. Bila itu wikul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabda Nabi, sepeninggalku nanti akan ada yang mementingkan diri sendiri dan urusan-urusan yang diputar balikkan mereka bertanya, Ya Rasulullah, apakah yang harus kami lakukan ketika itu? Jawab Nabi, Hendaklah tuan-tuan lakukan tugas yang menjadi kewajiban tuan-tuan. Dan tuan-tuan mohon kepada Allah, bagian yang menjadi hak tuan-tuan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 97,9 FM, Radio Kayu Manis, Jakarta.